Al Imam Ahmad pernah berkata, "Fala adri ala ayyi ni'mataini <clears throat> ashkur." Saya tidak tahu atas nikmat apa saya harus bersyukur. Apakah atas nikmat Islam atau atas nikmat as-sunnah? Karena kedua-duanya adalah nikmat yang luar biasa besar. Maka alhamdulillah kita semua dikumpulkan di sini di atas satu akidah, di atas satu manhaj, itu manhaj ahli sunnah wal jamaah. rahimani wa rahimakumullah Allah Subhanahu wa taala menyifatkan di antara sifat penghuni surga yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surat Al-Furqan ayat yang ke-72. <clears throat> Allah Subhanahu wa taala berfirman والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما dan mereka adalah orang-orang yang tidak menyaksikan dengan persaksian yang dusta. Wa idza marru bil lagwi marru kiraman. Dan kalau mereka melewati suatu hal yang sia-sia perkara yang tidak ada manfaatnya marhu kirama maka mereka akan melewatinya dalam kondisi mulia dari ayat ini bisa kita ketahui bahwasanya di antara sifat ibadur rahman hamba-hamba Allah yang maha penyayang adalah menghindar, meninggalkan dari sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ibn Majah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni termasuk dari kebaikan Islam seseorang yaitu meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya maka dari ayat yang tadi disebutkan dan hadis yang barusan disebutkan itu menunjukkan kepada kita bahwasanya baik atau tidak agama seorang itu bisa diukur dengan bagaimana interaksi dia dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Dan Rasulullah Alaihi Wasallam juga pernah bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim. Nabi Alaihi Wasallam bersabda, "Ihris ala ma yanfa'u." Bersemangatlah kalian, bersemangatlah engkau terhadap sesuatu yang ada manfaatnya bagi dirimu. Wasta'in billah wa la Dan minta tolonglah kepada Allah dan jangan melemah. Maka seorang muslim itu harus memiliki prioritas dalam hidupnya. Mana yang paling penting, kemudian mana yang penting dan mana yang tidak ada manfaatnya. Maka dari ayat dan hadis yang tadi disebutkan saya ada keinginan untuk membahas satu pembahasan yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Al-Fawaid atau dinamakan juga dengan Fawaidul Fawaid Dan Al-Imam Ibn Qayyim itu adalah seorang ulama yang beliau banyak membuat tulisan, terutama yang berkenan dengan raqaiq yaitu kelembutan hati. Beliau mengatakan di dalam kitab Al-Fawaid di halaman 162 asyratu asya la yuntafa'u biha di sana ada sepuluh hal dha'i'atun la yuntafa'u biha sepuluh hal tersebut adalah sia-sia tidak ada manfaat dan beliau sebutkan hal-hal ini tentunya adalah untuk kita untuk kita hindari dan untuk kita tinggalkan. Apa yang pertama dari sepuluh hal yang tidak bermanfaat tersebut? Yang pertama yang beliau sebutkan adalah ilmu la yu'malu bihi. Ilmu yang tidak diamalkan. Ilmu yang bermanfaat hakikatnya adalah ilmu yang kita amalkan. Dan ini al di sini mengajak kita untuk merenung. Sudah berapa tahun kita belajar? Sudah berapa tahun kita menuntut ilmu Dan dari Hal-hal yang sudah kita tuntut Dari perkara ilmu tersebut Sudah berapa persen yang sudah kita amati Oleh karenanya Al-Hasan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri Beliau mengatakan laisa al-ilmu Bikasratir riwayat Ilmu itu hakikatnya bukan dengan banyaknya engkau mengumpulkan riwayat. Jadi hakikat ilmu itu bukan dengan kita tulisan mengumpul mengumpulkan riwayat-riwayat yang tidak membuahkan amal. Akan tapi hakikat ilmu kata beliau adalah yang menimbulkan al-fasyah yang menimbulkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hakikat ilmu yang menimbulkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika orang sudah belajar, ketika orang sudah mengenal sunnah petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka hendaknya dia senantiasa mengintrospeksi diri seberapa jauh dia sudah mengamalkan ilmu dan nasihat ini ditujukan untuk kita semua untuk saya dan para pemakan sekalian dan seluruh kaum muslimin ilmu la ya'malu bihi ilmu yang tidak diamalkan Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang berilmu namun tidak mau mengamalkan ilmunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, masalul ladzina humilu at-taurata thumma lam yahmiluha kamatsalil himari yahmilu asfar Di dalam surat Al-Jum'ah ayat yang kelima Allah Subhanahu wa taala mengatakan, masalul ladzina humilu at-taurat" Perumpamaan orang-orang yang diberikan kepada mereka Taurat Summa lam kemudian mereka tidak mau mengamalkannya. Kama salil himar yahmilu asfar. Maka perumpamaan mereka seperti himar, keledai yang membawa buku-buku yang tebal. Bisa masalul qawmi alladziina kadzdzabu bi ayatillah. Sungguh buruk perumpamaan orang-orang yang menistakan ayat Allah. Wallahu la yahdil qauman zalimin dan Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Maka ini yang pertama yaitu ilmu la yumabi. Ilmu yang tidak amalkan. Dan hendaknya kita ketika kita sudah mengenal ilmu yang bermanfaat, sudah mengenal petunjuk Rasulullah SAW, itu semakin kita menuntut ilmu tersebut, hendaknya kita semakin tawadu Hendaknya kita apa? Semakin tawadu Jangan sampai ketika kita sudah mengenal kebenaran, kita melihat kepada orang-orang yang belum mendapatkan hidayah seperti seorang yang melihat semut merasa kecil di matanya. pertama ya. ini di kampung halaman yang mungkin di sana masyarakatnya belum banyak yang tahu sunnah. Jangan sampai ketika kita melihat mereka itu seperti ya, seorang yang melihat dari atas bukit kepada orang yang berada di bawah bukit kecil. Apalagi kalau sampai mereka orang lain. masih tidak memiliki terus timbul di hati orang saya dan yang semuanya merendah ini musibah Rasulullah SAW bersabda di dalam riwayat Muslim Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Hakikat kesombongan adalah engkau menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Ini hakikat kesombongan. Bapak Allah Allah nas. Menolak kebenaran dan merendahkan manusia, menganggap remeh manusia. Namun Hendaknya semakin kita menuntut ilmu Hendaknya seperti yang dikatakan oleh pepatah ibu kita Semakin merumpun Semakin menutup sayapnya padi Padi semakin luas semakin merunduk Demikian juga seorang menutup ilmu Semakin lama menuntut ilmu Hendaknya semakin tawadu di hadapan manusia Oleh karenanya Rasulullah Alaihi Wasallam bersabda di dalam riwayat Imam Muslim nomor 223, "Wal Qur'anu hujjatun laka aw Al-Qur'an itu hujjah argumentasi baik untuk engkau maupun yang akan menjadi bumerang untuk engkau. Dan jangan sampai kita menjadi orang-orang yang disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-16. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyifatkan orang-orang ahli kitab yang mana mereka semakin menuntut ilmu, semakin lama mereka mendapatkan Alkitab, semakin keras hati mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر Belum tibakah saatnya untuk orang-orang yang beriman agar mereka khusyuk di dalam berzikir kepada Allah. Wa ma nazala al-haq dan terhadap apa yang diturunkan kepada mereka dari kebenaran. Wala yaqumu kallazina utul kitaba min qabl dan jangan mereka seperti orang-orang ahlu kitab sebelum mereka. Faqala alaihimul amad faqasat qulubuhum. Yang mana semakin lama mereka mempelajari Alkitab, semakin keras hati mereka. Wa kathiru minhum fasiqun dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Dan Rasulullah SAW sering membacakan doa dengan doanya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa Ya Allah aku memohon kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat wa min qalbin la yakhsha dan dari hati yang tidak ada rasa takut kepadamu. Wa min nafsin la tashba dan dari jiwa yang tidak ada kenyang-kenyangnya rakus terhadap dunia wa min da'watin la yustajabu laha dan dari doa yang tidak dikabulkan ini doa hendaknya kita hafalkan dalam riwayat Muslim nomor 4899 Allahumma inni a'udzu ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجب لها memberikan perlindungan kepada Allah dan ilmu yang tidak bermanfaat hati yang tidak ada rasa takut kepada Allah jiwa yang tidak ada kenyang-kenyang kemudian doa yang tidak itu perkara yang pertama yang tidak ada manfaatnya. mudah kita pastikan hal ini. Kita sudah ngaji berapa tahun ini? Sudah berapa persen yang sudah kita amalkan dari ilmu kita? Kemudian yang kedua, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa amalun la ikhlas fi wa amalu amalan yang tidak ada padanya keikhlasan dan tidak ada padanya al-ittiba mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena ini dua syarat, dua syarat diterimanya amalan soleh. Ya. Amalun la ikhlasu fihi wa la amalan yang tidak ada keikhlasan di dalamnya dan tidak ada ittiba yaitu mengikuti tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Hud ayat yang ke-15 sampai 16. Allah Subhanahu wa taala berfirman man kana yuridu al-hayata dunya wa zinataha Nuwafi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya maka kami akan berikan mereka hal tersebut Namun apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ulai mereka itu alladzina laisa lahum fil akhirati illa an nar. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak akan mendapatkan bagian di akhirat kecuali hanya api neraka. Wa habita ma sun'u fiha wa batil ma kanu ya'malun. Dan terhapuslah seluruh amalan mereka dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan Ini orang-orang yang kehilangan ikhlas di dalam beramal. Ketika beramal itu hanya ingin dunia. Dan kita ketahui bagaimana Rasulullah SAW mengatakan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya seluruh amalan itu tergantung akan niatnya. Akan diterima atau tidak tergantung akan niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma dan dia juga akan mendapatkan ganjar atau pahala sesuai dengan apa yang dia niatkan. Dan Al-Imam Al-Asyuyubi menyebutkan di dalam kitab Al-Asbah wa kitab al qaid Al-Fiqhiyah tentang kaidah-kaidah fiksi yang luar biasa bagus. Beliau menyebutkan yaitu suatu permasalahan ketika ada orang yang pergi haji dia memiliki dua niat niat pengen haji dan niat pengen berbisnis dibolehkan di dalam syariat ketika seorang haji. Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah, "Laisa 'alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum." Tidak ada dosa bagi kalian untuk mencari karunia Allah bagi kalian. Di antara ulama tafsir menjelaskan itu bolehnya kita berjualan ketika haji. Namun kata Rasul Rasulullah menjelaskan maka di takal niat para Hendaknya ketika seorang memiliki dua niat seperti itu, dia rasakan mana yang lebih dominan niatnya, apakah haji ataukah berbisnis. Maka seorang akan mendapatkan pahala haji ketika niat ibadah haji yang lebih dominan ketimbang berbisnis. kalau seandainya niat berbisnis yang besar, maka bertambah kembali. Lantas bagaimana kalau sama niatnya seimbang? Maka keadaan Imam Suyuti nasa kotor. Kedua-duanya gugur, tidak mendapatkan dosa, Apa dalilnya akan hal ini? Dalilnya adalah hadis riwayat An-Nasai nomor 3140 dan hadis ini dinilai baik oleh Syalbani dalam kitabnya Sahih at tarbiyah wa Tarhib. Rasulullah SAW bersabda, "Ara'aita rajulan Jadi ada seorang sahabat berkata berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu seorang yang berperang berjihad di jalan Allah. ya ajro wa dhikru. Namun orang tersebut ingin dua hal. Ingin pahala, ingin juga dikenang oleh manusia. Maka apa kata Rasulullah SAW? Beliau mengatakan la sayyidah. Tidak akan mendapatkan apa-apa. Lalu La sayyidah La syai'alah Bahkan dia menangis sebanyak tiga kali Dia tidak akan mendapatkan apa Tidak akan mendapatkan pahala Kemudian beliau melanjutkan Inna Allah la yaqbal minal amali illa ma kana khalisan wa buduliya bihi wajh Rasulullah SAW melanjutkan sesungguhnya Allah tidak akan menerima amalan yang tidak ada kekerasan di dalamnya dan tidak mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Al Imam Fudail bin Iyad seorang tabi'in besar ketika beliau menafsirkan ayat di surat Al-Mulk ayat yang kedua, liya berdua ayyukum ahsanu amalan alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu dan dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan agar Allah menguji kalian siapa yang paling baik amalannya ahsanu amala maka kata Imam Fudail bin menafsirkan apa yang dimaksud dengan ahsanu amala adalah akhlasuhu wa aswabuhu yang paling ikhlas dan paling benar. Paling ikhlas, paling benar. Kemudian beliau menjelaskan akhlasuhu maka kana khalisan liwajhillah. Yang paling ikhlas adalah yang paling ditujukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Wa aswabuhu dan yang paling benar adalah ma kana muwafiqan li sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yang paling cocok, paling sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlasu wa aswabu. Yang paling ikhlas dan paling benar. Oleh karenanya berkata Imam Ibnu Qayyim Ma min amalin illa wa yu'radu alaihi iwanan Hendaknya ketika kita ingin melakukan suatu amalan soleh atau suatu amalan, hendaknya kita tanyakan dua pertanyaan kepada amalan tersebut. Pertanyaan yang pertama adalah lima untuk siapa. Dan yang kedua adalah kaifa. Bagaimana? Jadi kalau kita mau beramal sore, kita tanya dulu ini amalan saya untuk siapa Tanya Tanyakan kepada Allah. Kalau untuk manusia, kalau untuk hanya mencari pujian itu hanya akan menjadi bahan bagi kita, Suatu yang tidak bermanfaat. Demikian juga kita harus tanyakan Eva, Bagaimana kita beramal? Apakah sudah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW atau tidak? Karena kalau tidak, amalan kita akan sia-sia. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu Barang siapa yang mengadakan suatu perkara yang tidak ada contohnya dari Nabi maka amalnya tertolak. Dalam riwayat Imam Muslim, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa Barang siapa yang beramal dengan suatu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalannya akan tertolak. Maka ini perkara yang kedua yang wajib kita perhatikan. yang tidak ada manfaatnya adalah wa man la yunfaqu minhu fala yastanti' bihi fid dunya wa la yuqaddimu amamahu ila al-akhirah wa mal harta la yunfaqu minhu yang tidak diinfakkan fala yastamti' bihi fid dunya sehingga tidak dipergunakan oleh sang pemiliknya. Wala yuqaddimu amamahu ila akhirah dan dia juga tidak berikan kepada orang lain, tidak diinfakkan di jalan Allah sehingga hal tersebut bisa bermanfaat baginya di akhirat. Ini yang ketiga. Hal yang pertama tadi apa? Ilmu yang tidak bermanfaat. Yang kedua, amalan yang tidak ada keikhlasan dan tidak ada ittiba mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Yang ketiga adalah harta yang tidak diinfakkan, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Oleh karenanya Rasulullah SAW pernah bersabda di dalam riwayat Muslim nomor 2958 Nabi kita pernah bersabda ya ulu ibnu Adam, berkata ibnu Adam, mali mali, hartaku hartaku. Maka Rasulullah SAW menjelaskan wahai laka ya ibnu Adam min malika illa ma akalta fa Ya. Hakikatnya wahai anak Adam, engkau tidak memiliki harta kecuali sesuatu yang telah engkau makan. Aulabista fa'ablaih atau sesuatu yang telah engkau pakai. Au tasaddaqta atau sesuatu yang telah engkau sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini hakikat harta kita. Makanan yang kita makan, pakaian yang sudah kita pakaian, yang sudah kita pakai atau kendaraan yang kita pakai. Ya kemudian harta yang kita sedekahkan. Itu hakikat harta kita. Adapun selain itu yang kita tumpuk-tumpuk di bank itu hakikatnya bukan harta kita. Buktinya apa? Kalau kita wafat, harta kita itu akan langsung berbeda kepada ahli waris kita. Jadi Rasulullah sedang menjelaskan hakikat sesuatu. Walaupun secara hukum dunia itu adalah harta kita Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang suka menumpuk harta yang tidak dipakai dan tidak dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat At-Taubah ayat 34 sampai 35. Allah Subhanahu wa taala berfirman, والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم dan orang-orang yang menumpuk-numpuk harta mereka baik dari emas maupun perak wala yunfiqunaha fi sabilillah dan mereka tidak menginfakkannya di jalan Allah fabashshirhum bi'adzabin alim berikanlah kabar gembira kepada mereka dengan azab yang pedih. Kapan itu? يوم يفنى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم di hari yang ketika itu harta mereka dipanaskan kemudian diletakkanlah kepada jidat-jidat mereka punggung-punggung mereka dan tulang rusuk mereka saya dikatakan kepada mereka hada ma kanastum li inilah yang telah kalian tumpuk-tumpuk. fadruku ma kuntum takfizun rasakanlah azab yang telah kalian disebabkan oleh sesuatu yang telah kalian lakukan dan tentang perkara harta ini kita akan ditanya di hari kiamat dengan dua pertanyaan Sebagaimana Rasulullah SAW menjelaskan dalam riwayat ini, "La tazulu qadam 'abdin yawmal qiyamati hatta yus'ala 'an arba." Kedua kaki seorang hamba di hari kiamat tidak akan bergerak sampai dia ditanya tentang empat perkara. An-umrihi fi ma'afnah. Tentang umurnya dalam rangka apa dia habiskan. Wa an ilmihi ma'amil abih Tentang ilmunya untuk apa dia amalkan وعن ماله min أين iktasabahu wa bima dan tentang hartanya dari mana dia dapatkan dan untuk apa dia belanjakan wa an jismihi fima ablah dan tentang badannya untuk apa dia kita lihat harta ditanyakan dua hal dari mana? dan untuk apa? Maka kalian sebagai sebagian kaum punya rumah 10, rumah tidak disewakan, tidak juga dipakai. Sia-sia. Dan di zaman dulu sebelum ada kulkas, orang kalau ada kelebihan makanan tiba-tiba kalau sekarang ada kulkas gitu, itu untuk kulkas, eh tahunya busuk juga. Bukan berarti kita tidak boleh punya kulkas, tidak. Namun hendaknya kita cerdas dalam menggunakan kulkas Kalau memang lebih tidak akan mungkin manfaat. Apa hati yang tidak ada manfaatnya? Yang pertama adalah hati yang kosong dari rasa cinta kepada Allah. Yang kedua adalah hati yang kosong dari rasa rindu kepada Allah. Dan yang ketiga adalah hati yang kosong dari nyaman ketika berdua-duaan dengan Allah Subhanahu Oleh karenanya ketika kita sholat Ya, kita introspeksi apakah ketika kita sholat itu kita pengen segala biara sholat kita atau kita nyaman ketika berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya sholat adalah interaksi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang memutusnya, hakikatnya dia sedang memutus ya, interaksi dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya berkata sebagian ulama, ya, mengingat-ingat manusia atau sebaliknya, ya, sebelumnya zikrullah dawa. Mengingat Allah adalah dawa obat. Mengingat Allah adalah obat. Karena dengan kita mengingat Allah, dengan kita mempelajari tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya akan timbul rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Zikrullahi dawa Mengingat Allah adalah obat Wa zikrun dan mengingat manusia adalah penyakit. Mengingat-ingat manusia adalah penyakit. Karena dalam ketika kita mengingat manusia itu timbul hasad, timbul kedudukan. hal berbicara, ibadah dan seterusnya. Maka ini merupakan perbuatan dan berkata Ibn Ibnu Qayyim bahwasanya seseorang nanti di hari kiamat itu akan mendapatkan kenikmatan sesuai dengan kenikmatan dia ketika di dunia ketika bersama Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan nasihat yang harus Sudah seberapa nikmat kita ketika kita berdoa-doa dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kata beliau, seorang akan mendapatkan kenikmatan di akhirat kelak sesuai dengan kenikmatan dia ketika dia berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia beribadah Dan berkata Sahal bin Abdullah Salah, dan salah satu tanda dari seorang mencintai Allah adalah membaca Al-Quran. Salah satu tanda seorang mencintai Allah adalah membaca Al-Quran. Dari ini apa? Hadis riwayat Abu Nu'aim dan Baihaqi yang sanadnya dinilai hasan Imam Al-Albani di dalam Sahihul Jami. Nabi SAW mengatakan man sahrahu an yuhibbahu Allah falyaqra fil mushaf. Barang siapa yang ingin dicintai oleh Allah maka hendaknya dia membaca mushaf itu Al-Qur'an. Barang siapa yang ingin dicintai oleh Allah maka hendaknya dia membaca Al-Qur'anul Karim. ini merupakan sebab seorang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita ketahui bersama tentang sifat tujuh golongan yang dia akan mereka akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Di antara mereka adalah warajulun zakarallahu seorang yang ketika dia menyendiri mengingat Allah Subhanahu wa taala maka bercurahlah air matanya. Ini menunjukkan akan kesucian hatinya. Itu perkara yang berapa? Keempat. Yang pertama berkata yang ketiga berkenaan dengan harta, yang keempat berkenaan dengan hati. Yang kelima, wabadun mu'attalun min ta'atihi wa khidmatihi. Wabadun badan mu'attal yang tidak dipakai min ta'atihi wa khidmatihi untuk taat kepada Allah dan berkhidmat kepada Allah Azza wa Jalla. Badan yang tidak dipakai untuk taat kepada Allah dan menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini badan yang tidak ada manfaat. Dia punya tangan, dia punya mata, namun tidak dipergunakan untuk melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dia punya hati tidak dipergunakan untuk memahami kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dia punya pendengaran yang tidak dipergunakan untuk mengenal ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyifatkan tentang penduduk neraka jahanam. Di surat Al-A'raf ayat yang ke-179. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad darabna li jahannama katsiran minal jinni wal ins." Dan sungguh kami akan penuhi neraka jahanam dengan siapa? yaitu dengan kebanyakan manusia dan kaum jin. Apa sifat mereka? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka memiliki hati namun tidak dipergunakan untuk mengenal kebenaran. Walahum ayunun la yubsiruna biha. Mereka memiliki mata namun tidak dipergunakan untuk mengenal ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Walahum adanun la yasma'un biha. Mereka memiliki pendengaran, namun tidak dipergunakan untuk mengenal kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat. Ulaika humul ghafirun Mereka lah orang-orang Para jemaah, kalau kita sedorkan narkoba kepada kucing, kucing secara instingnya dia tidak akan memakan narkoba. Namun subhanallah, manusia disodorkan kepada narkoba dikonsumsi. Maka jelas untuk yang seperti ini itu lebih sesat Alhamdulillah ya, segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik kepada kita untuk senantiasa mempelajari kebenaran dan mengamalkannya. Insya Allah. Kemudian yang keenam dari perkara yang tidak ada manfaatnya yaitu wa mahabbatun la tataqayyad biridha'il mahbub wa imtithali awamirih kecintaan yang tidak diikat dengan ridho Allah kecintaan yang tidak diikat dengan ridho Allah wa Wamtisali awamirihi dan mentaati perintah-perintah. Ya. Ini kecintaan yang sia-sia. Cinta yang tidak diikat dengan kerinduan kepada Allah atau dari Allah dan mengikuti perintah. Dan seluruh manusia itu dia mencintai dan berusaha untuk dicintai. Namun hendaknya dia ketahui bahwasanya kecintaan yang hakiki adalah kecintaan yang diikat dengan keriduan dari Allah Subhanahu wa taala dan dibangun di atas ilmu dan dibangun di atas ilmu. Oleh karenanya ya, hakikat cinta itu dengan kita menyampaikan kebaikan kepada orang yang kita sayang. Sebagaimana berkata kalau kita Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Madaridus Salikin. Beliau mengatakan Hakikatul rahmah. Hakikat kasih sayang adalah Isolul khair kita menyampaikan kebaikan kepada orang yang disayangi. Wadafil madarrati dan kita menghindarkan kemudaratan atau kebahayaan darinya. Itu hakikat kasih sayang. Kita sampaikan kebaikan kepadanya, kita usahakan dia menggapai kebaikan dan kita hindarkan dia dari kebahayaan. Itu hakikat dari kasih sayang seperti ibu-ibu kalau tahu anaknya sedang main api diambil apinya atau diambil anaknya dihindarkan walaupun anak itu nanti akan nangis namun itulah hakikat kasih sayang bukan dengan membiarkan dia ya mendapatkan kebahayaan Dan hakikat kasih sayang yang hakiki adalah yang dibangun di atas ilmu. Allah Subhanahu wa taala menggandengkan kasih sayang dengan ilmu di surat Ghafir ayat yang ketujuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, الذين wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa ويؤمنون bihi." dan para malaikat yang memikul arsy malaikat yang besar yang mana di dalam hadis riwayat Abu Dawud Nabi SAW menjelaskan bahwasanya malaikat yang mengikul ars itu besarnya jarak antara daun telinga dengan pundaknya saja adalah sejarah 700 tahun pelajaran perjalanan. Malaikat yang luar biasa besar. Allah SWT berfirman, "Alladzina yahmiluna al-'arsha wa man hawlahu" yusabbihuna bihamdi rabbih dan malaikat-malaikat yang memiliki ars dan yang berada di sekitarnya mereka mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bertasbih ya. Mensucikan Allah maksudnya apa? Bertasbih. Karena Allah Maha suci. Wa yu'minuna bihi. Dan mereka beriman kepada Allah wa yastaghfiruna lilladzina amanu dan mereka para malaikat memintakan ampun untuk orang-orang yang beriman. Seraya mengatakan apa? Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilman. Wahai Rabb kami, sesungguhnya ilmumu dan rahmatmu telah meliputi segala sesuatu. Kita lihat di dalam ayat di surat Ghafir ayat yang ketujuh ini Allah menggandengkan ilmu dengan kasih sayang. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya kasih sayang yang hakiki adalah yang dibangun di atas ilmu. Yang dibangun di atas ilmu. Oleh karenanya kasih sayang tidak dibangun di atas ilmu terkadang membawa malapetaka. Cintaan yang dibangun tidak di atas ilmu terkadang membawa malapetaka seperti yang dilakukan oleh kaum Nabi Nuh. Kaum Nabi Nuh mereka mencintai orang-orang soleh di antara mereka. Ketika orang-orang soleh tersebut wafat, maka mereka membuatkan patung untuk orang-orang soleh tersebut. Di awal generasi dari peninggalnya orang-orang tersebut, orang-orang soleh tersebut, mereka belum ibadati patung-patung tersebut. Namun beberapa tahun setelah orang-orang soleh tersebut wafat, beberapa generasi setelah orang-orang soleh tersebut wafat, maka setan mewahyukan kepada mereka untuk mengibadati patung-patung tersebut. Maka terjadilah kesyirikan ibu aku pada masa kamu nabi oleh karenanya Ibnu Abbas ketika menjelaskan ayat kana nas ummatan wahidah sungguhnya manusia itu dalam kondisi bersatu semuanya di atas tauhid maka Ibnu Abbas mengatakan maka manusia itu 10 generasi berada di atas tauhid namun di masa Nabi Nuh terjadilah musyrik. Disebabkan apa? Kecintaan yang tidak dibangun di atas ilmu. Kecintaan yang tidak dibangun di atas ilmu. cinta luar biasa terhadap harta. Orang-orang yang ya, menginginkan jabatan untuk mengambil suara mereka rela untuk mengorbankan akidah mereka. Dikarenakan apa? Kecintaan yang tidak dibangun di atas ilmu dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Kemudian yang ketujuh. Yang ketujuh adalah waktu waqtun mu'attalun an istidrak di Autina au dinami Ini perkara sia-sia yang ketujuh. Waktu yang tidak dipergunakan untuk mengambil faidah atau melakukan kebaikan atau ibadah waktu yang tidak dipergunakan untuk meraih faedah atau kebaikan atau kurbah sesuatu yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini waktu yang sia-sia waktu yang sia-sia. Tidak ada faedah, tidak ada kurma kedatangan kita kepada Allah dan tidak ada kebaikan. Itu waktu yang sia-sia. Dan seorang mukmin itu senantiasa berusaha untuk menjadikan seluruh waktunya bermanfaat bahkan berpahala itu seorang mukmin. Oleh karenanya para ulama adalah orang-orang yang sangat basir terhadap waktu mereka. Seorang salah ketika berjalan di hadapan para pemuda yang sedang nongkrong-nongkrong. Maka para pemuda tersebut mengatakan, "Wahai Syekh, tidak kamu duduk-duduk bersama kami?" Maka kata ya syekh tersebut berhentikan matahari baru saya akan duduk bersama kamu. Subhanallah. Berhentikan dulu matahari yang sedang berjalan ini, baru saya akan santai-santai duduk bersama kalian. Bahkan sebagian ahli hadis mereka tidak mau kehilangan faedah bahkan ketika mereka berada di toilet. Seperti saya Islam di ini. Ketika dia mau hendak ke toilet, dia meminta kepada anaknya atau kepada murid-muridnya untuk membacakan hadis sementara dia berada di dalam toilet. Ini penjagaan waktu yang luar biasa sampai ketika di toilet pun ingin mendapatkan faedah apalagi ketika di luar toilet namun subhanallah ya terkadang sebagian kaum muslimin ketika di masjid pun tidak mendapatkan faedah apalagi di luar ini sangat disayangkan di masjid pun tidak mau mengambil faedah apalagi di luar Berkata Abdullah bin Mubarak, "Ini istata'ta Allah tuharri yadaka illa 'ala sunnah." Kalau seandainya engkau bisa untuk menjadikan tanganmu itu tidak bergerak kecuali di atas sunnah, maka lakukan. Jadi beliau menasihatkan kepada kita apa? Kalau kita mau menggerakkan tangan kita ini, tanya dulu, ini sesuai sunnah atau tidak? ada manfaatnya atau tidak. Kalau bisa seperti itu maka lakukan. Ya. Dan tentang waktu ini dalilnya sama yang tadi sudah disebutkan hadis riwayat Imam Tirmidzi nomor 5540. Rasulullah SAW mengatakan dan Rasulullah SAW mengatakan dan Rasulullah SAW mengatakan Hati seorang tidak akan bergerak sampai dia ditanya tentang empat perkara. An umri tidak asna tentang waktunya untuk apa dia habiskan. Baik. Itu perkara yang ketujuh. Kita percepat saja karena waktunya sedikit lagi ya. Yang kedelapan, wa fikrun yajulu fi ma ini perkara yang sia-sia yang kegelapan. Pikiran yang berputar atau memikirkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Pikiran yang memikirkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Ini kok warnanya hijau ya? sementara ini kok warnanya coklat tua ini contoh dari memikirkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya untuk apa kita mengetahui ini kok hijau ini kok coklat tua kok pakaian si bulan itu garisnya dua kenapa nggak tiga sesuatu yang tidak bermanfaat berkata Ibnu Qayyim dalam kitab Miftah dari Sa'adah aslu kulli khairin wa aslu kulli syar fikr. Asal dari kebaikan dan asal dari keburukan adalah pikiran. Ya, berpikir dulu. Kemudian setelah berpikir berniat. Setelah berniat beramal. Itu menunjukkan bahwasanya asal kebaikan dan keburukan adalah pikiran. Keluar dari masjid ada segala sekolah. ini dan sebagainya dari pikiran berbuah keburukan. Demikian juga kebaikan berbuah dari pikiran. Kita lihat bagaimana Allah itu menolak 600 calon santri. Ditolak 600, 200 diterima. Maka seorang berpikir bagaimana kalau saya bebaskan anak-anak saya untuk dijadikan anak kedua. Ini kebaikan yang bermula dari dan hal yang berkenaan dengan ini yaitu Al-Imam Syafi'i beliau suatu ketika didatangi oleh seorang yang ingin menginap di rumahnya yang mana beliau itu hakikatnya ingin mengetahui bagaimana ibadahnya Imam Syafi'i maka orang tersebut mendapati Imam Syafi'i tidur dari pagi sampai dari malam sampai menjelang waktu subuh sampai waktu subuh kemudian bangun dan tidak berbudu, maka dia tanyakan hal tersebut maka Imam Syafi'i mengatakan sesungguhnya di malam tadi saya memikirkan satu hadis itu hadis Rasulullah SAW ya Abu Umair ma fa'ala Mughir wahai Abu Umair saudaranya Anas bin apa yang telah dilakukan oleh Mughir burung kecilmu yang meninggal atau yang mati. Maka apa kata Imam Syafi'i? Istakhrajtu wastandaqtu dari kal hadis aksar min mi'ati faedah. Saya keluarkan dari hadis tersebut 100 faedah. Jadi itulah ya. para ulama satu hadis dipikirkan keluar 100 faedah. Namun kalau kita kan berpikirnya ya paling apa ngelakuinnya apa sebagai ganti ya. apa sebagai rumah apa sebagai mobil apa sebagai baju apa sebagai kacamata Yes. itu sebagian kaum jadi hanya berputar ini yang keempat yang kesembilan adalah wa khidmatun man la tuqarribuka khidmatahu Allah. Saya langsung terjemahkan saja. Yang kesembilan adalah kita berkhidmat kepada orang yang tidak akan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini khidmat yang sia-sia. Kita berkhidmat kepada orang yang tidak mendekatkan kita kepada Allah bahkan menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya apa? Ayat yang berada di surat Al-Furqan nomor 28. Allah SWT mengisahkan tentang perkataan orang-orang ahli neraka, "Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila." Aduhai celakanya, kenapa aku dulu menjadikan si fulan sebagai sahabat dekatku? Laqad adallani 'ani dzikri ba'da idza'ani. Sungguh dia telah menyesatkanku setelah datang kepadaku hidayah Ini merupakan nasihat bagi kita bahwa kalau kita mau berkhidmat, apakah kalau khidmat kita itu akan mendekatkan kepada Allah atau malah menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ke-10. Yang ke-10 adalah wa khaufuka wa raja'uka liman yawsiyatihi biyadika. Kita takut dan menggantungkan harapan kepada makhluk yang ubun-ubunnya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita menggantungkan harapan kita kepada makhluk yang ubun-ubunnya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa asirun fi qabdatihi. Dan dia itu tawanan yang ada di genggaman Allah wala yaqulu li nafsihi naf'an wala dan dia tidak mampu memberikan kepada kita manfaat maupun mudarat Secara ringkasnya, itu kita menggantungkan harapan kita kepada makhluk yang tidak mampu memberikan manfaat dan mudarat kepada kita. Ini sesuatu yang sia-sia. Ya, seperti ada seorang yang bekerja di perusahaan, kemudian perusahaan tersebut memerintahkan dia untuk melakukan kemaksiatan maka hendaknya dia tidak ragu-ragu untuk meninggalkan perusahaan tersebut. Kenapa? Karena dia yakin Allah SWT berfirman wa fis samai rizqukum dan rezeki kalian berada di langit wa ma tu'adun dan apa yang dijanjikan terhadap kalian. Dia yakin bahwasanya harapan ya dan seluruh rezeki itu hanya ada di tangan Allah swt. wa Dan dia juga tidak boleh takut kepada makhluk yang di tangan Allah SWT ubun-ubunnya seperti yang dilakukan bahkan sebagian orang itu takutnya sampai takut sirik ya. ketika anda melewati pohon besar punten dulu punten lewat pohon punten kalau ada yang jawab lagi juga ini Jadi kalau ada yang jawab itu ini hanya yang dibutuhkan lagi kenapa dia harus takut kepada makhluk yang di tangannya Allah Subhanahu wa taala Kullu man 'alaiha fan. Semua makhluk yang ada itu pasti binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kecuali wajah Allah. Dzul jalali wal ikram itu zat yang maha memiliki kemuliaan dan keagungan. Sudah pas ya waktunya 17.30. Namun kata Imam Ibnu Qayyim ditutup saja bahwasanya perkara yang paling sia-sia di antara 10 perkara tersebut adalah dua, yaitu penyanyian hati dan penyanyian waktu. Ini kedua perkara yang paling sia-sia. Kenapa? Kata beliau, karena penyanyian hati itu menimbul atau sebabnya adalah mendahulukan dunia di atas akhirat. Penyanyian hati disebabkan mendahulukan dunia di atas akhirat. Dan penyanyian waktu disebabkan panjang angan-angan. Kemudian apa kata beliau? Dan seluruh keburukan itu terkumpul pada mengikuti hawa nafsu dan panjang angan Seluruh keburukan itu sebabnya adalah mengikuti hawa nafsu dan panjang angan-angan. Sebaliknya, seluruh kebaikan itu adalah disebabkan oleh mengikuti petunjuk dan bersiap-siap untuk menghadap Allah Subhanahu wa Jadi yang paling sia-sia dari 10 yang tadi disebutkan adalah penyelia waktu dan penyelaan hati. Karena kedua hal tersebut adalah sumber seluruh keburukan. Mungkin ini saja yang bisa di sampaikan pada kesempatan sore yang berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang kita dengar pada sore kali ini menjadi sesuatu yang menguntungkan kita di hari kiamat, menjadi beberapa timbangan kita di hari kiamat, bukan menjadi sesuatu yang menjadi bumerang bagi kita di hari kiamat. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sallallahu ala nabiyina Muhammadin alamin